Bismillah. Sanian yang kedua, minal fi'li ghairi sulasiyi. Dari fi'il yang selain dari tiga huruf. Ya. Poin kita adalah membuat isim fa'il dari fi'il yang selain tiga huruf. Jadi fi'il mazid ini ya. Yusagu ismul fa'ili minal fi'li ghairi sulasi mutlakon ala waznil mudari'i ma'a ibdali harfil mudara'ati miman madmumatan. Isim fa'il dibuat dari fi'il yang selain tiga huruf mutlakon. Secara mutlak apapun dia, mau tiga, mau empat huruf, lima huruf, enam huruf. Itu maksudnya mutlakon. Yang penting selain tiga huruf secara mutlak. Ya, mau yang empat, mau yang lima, mau yang enam. Yang penting di atas tiga huruf. Ala waznil ini ma'a ibdali harfil atimiman miman madmumatan. Dibuat dengan mengikutkan wazan fi'il mudori, Kemudian bersamaan mengganti huruf mudoroanya menjadi mim yang didomma dan di kasroh huruf sebelum huruf yang terakhir. Jadi kalau fiilnya lebih dari tiga huruf, ya, seperti kita ambil contoh ahsana, sudah lebih dari tiga huruf, atau kotala, sudah lebih dari tiga huruf juga, atau istagfaroh. enam huruf. Cara membuatnya, fiil yang lebih dari tiga huruf ini diambil wazan mutoriknya dulu. ah sana berarti yuhsinu. Qatala yuqatilu. istagufaro yastagfiru. Setelah itu, huruf mudoro'anya dibuang. Berarti huruf ya dibuang. Kemudian diganti dengan huruf mim yang di doma. Kemudian huruf yang sebelum huruf terakhir itu di di kasroh karena muhsinun sudah di kasroh tadi, yukotilo juga sudah di kasroh, istagfaro yastagfiru ini juga sudah di kasroh. Maka inilah isim fa'ilnya. Ya. Jadi isim fa'ilnya itu adalah kalau lebih dari tiga huruf, cara membuatnya ambil mudoriknya dulu fi'il itu. Setelah ambil mudoriknya, huruf mudoro'ahnya yaitu awalan dari fi'il mudori, anita, alif, nun, ya, dan ta itu diganti dengan mim yang didomah. Setelah itu huruf sebelum huruf yang terakhir itu di kasro Seperti takot dama. Takot dama. Empat huruf ya. Takot dama. Oh berarti lima huruf. Mudorinya adalah takot dama ya takot damu. Setelah dapat ya takut damu ini dibuang. Kemudian digantikan dengan mim. damun, kemudian huruf sebelum huruf yang terakhir berarti huruf dal dikasih harokat kas kasroh dimun. Mudah ya? Abu Nisa paham kan? Itu kalau koedahnya. Tapi kalau kita hafal tuazan tasrifnya nanti Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun. Tafa'alla tatafa'al. Tapi kalau seandainya kita lupa wazannya, kemudian kita ingin membuat isim fa'ilnya, paham ini? Maka caranya tadi, cari lafat fi'il mudhari'nya, kemudian huruf mudhara'nya diganti dengan huruf mim yang di dhamma dan di kasrah huruf sebelum huruf yang terakhir. Jadilah dia isim fa'il untuk fi'il yang lebih dari tiga huruf. Paham tidak Bu Isyam? Paham caranya ya? Contoh di buku antum itu jelas qatala muqatilun karena qatala yuqatilu muqatilun ahsana yuhsinu muhsinun afada yufidu mufidun berarti jadinya ya syarra'a musyarri'un syarra'a yusyarri'u dibuang yaknya menjadi musyarri'un Taqaddama mutaqaddimun, istaghfara mustaghfirun, istaqama yastaqimu diganti mimnya, eh ya-nya diganti dengan mim mustaqimun. Sampai sini difahami kan Abu Nisa? Yang kedua, yang selanjutnya ya, i'rabu ismil fa'il i'rab dari isim fa'il. Jadi isim fa'il nanti ini ketika dia terletak dalam sebuah kalimat, dalam sebuah jumlah, dia ini punya i'rab. Ya, dia ini punya punya i'rab. Yustakmalu ismul fa'ili mufradan wa musannan wa jam'an ma'a wa ta'nisi wa yu'rabu ala hasabi mauqi'ihi fil jumlah. Isim fa'il yusta'malu mufradan wa musannan wa jam'an. Isim fa'il itu dapat digunakan dengan lafaz mufrad fa'ilun wa musannan atau lafaz musanna fa'ilani. Paham? Atau jamak fa'iluna. Berarti kalau tadi muhsinun muhsinani muhsinuna. Paham ini? Muqatilun, muqatilani, muqatiluna. Makanya kalau kita belajar tasrifnya kan ada tasrif isim fa'il ke bawah kan. Artinya menunjukkan bahwasanya isim fa'il itu bisa digunakan untuk lafaz mufrad, lafaz musanna dan lafaz jama'. Ma'at tazkiri wa ta'nis. Isim fa'il juga kata beliau bisa muzakar dan bisa muannas. Dan di tasrif itu ada ya. Di tasrif juga ada pembahasan itu. Dia itu bisa muzakar juga bisa muannas. Paham ini? Fa'ilun, fa'ilatun. Fa'ilani, fa'ilatani. Fa'iluna, fa'ilatun. Ya. Bisa untuk muzakkar juga bisa untuk untuk muannas. Wa yu'rabu ala hasabi mauqi'ihi fil jumlah dan isim fa'il ini di i'rab sesuai dengan tempatnya di dalam jumlah, kedudukannya di jumlah. Artinya kalau kedudukannya nanti sebagai fa'il, sebagai fa'il. Gitu. Seperti ini. Ja'a doribun misalkan. Setelah datang orang yang memukul. Doribun, isim fa'il kan? Tapi kedudukannya sebagai fa'ilnya ja'a. Makanya dikata beliau, isim fa'il ini i'rabnya sesuai dengan tuntutannya di dalam jumlah. Kalau tuntutannya menuntut dia harus sebagai fa'il, sebagai fa'il gitu. Kalau tuntutannya sebagai maf'ul bi, maka sebagai maf'ul bi. Mislu seperti contoh kata beliau, minal afdoli antakuni muqtasidatan. Ya. Minal afdoli. Termasuk perkara yang afdol, yang utama. Antakuni datan. Hendaknya engkau wahai seorang wanita, ya, datan menjadi wanita yang iktasoda yaktasidu, hemat. Ya, wanita yang hemat. Iktasoda itu maksudnya sedikit dalam menggunakan sesuatu. Artinya maksudnya dia wanita yang hemat. Jadi termasuk perkara yang afdol, perkara yang baik, kamu itu jadi wanita yang hemat gitu. Ya jangan boros. Afdol gak itu? Afdol lah. Kalau suami yang ditanya pasti afdol jawabnya. Kalau istri ditanya belum tentu. Afdol lah kalau kita yang kita ditanya. Paham ini? Muqtasidatan khabaru kana mansubun bil fathati kedudukannya sebagai khobarnya karena yang dinasabkan dengan fathah. Jelas kan? Kedudukannya isim musa, isim fa'il itu tergantung kedudukannya di mana dia diletakkan. Jelas? Jadi ingat isim fa'il isim fa'il isim fa'il ini bentuknya ada buat ringkasannya. Isim fa'il Pertama diantara sifatnya dia bisa mufrad. Fa'ilun. Bisa musanna. Fa'ilani. Bisa jamak. Fa'iluna. Bisa muzakkar ya bisa dia muzakkar sebagaimana ini bisa juga muannas berarti kalau dia muannas nanti fa ilatun fa ila tani kemudian fa ila i'rabnya tergantung di mana mau kalian letakkan dia. Kalau diletakkan di awal jumlah, ya dia jadi mubtada, kalau terletakkan setelah fiil jadi fa'il atau kalau terletak terserah di mana diletaknya. Paham Abu Syam? Kalau kurang paham ditanyakan, ya. Sekarang amalu ismil fa'il. Amalan dari isim fa'il. Jadi isim fa'il itu bisa beramal. Ya. Kata beliau, Ya'ti ismul fa'ili fil kalami ala ahadil wajihain. Ya. Isim fa'il itu datang dalam sebuah kalam dengan dua bentuk. Ya, isim fa'il datang dalam sebuah susunan kalam itu dengan dua bentuk. Bentuk yang pertama imma ayyatajarrada minad dalalati alal qiyami bihadatsin. Yang pertama, dia itu kosong dari penunjukan ayatajar roda. Kosong minat dalala dari penunjukan alal kiami bihadasin. Tentang sebuah kejadian. Ya, jadi isim fa'il ini kosong atau terlepaskan dari korinah yang menunjukkan kepada sebuah kejadian. Ya. Ya tajarrad. Itu kosong atau tidak menunjukkan kepada suatu makna yang menunjukkan kepada sebuah kejadian. Sebuah perbuatan. Nanti Anda buat ringkasannya. Wa fi hadzal halati la ya'malu 'amal al-fi'li. Kalau nanti isim fa'il dalam keadaan seperti ini, ya. La ya'malu amal al-fi'li, tidak beramal seperti fi'ilnya. Ingat ya, kita buat gambarannya dulu. Isim fa'il. Perhatikan. itu beramal seperti fiilnya. Ya, dapat beramal seperti fiilnya. Pertama, kalau dia lazim, fiil lazim, isim fa'il ini dari fiil lazim kan ada ya. Dari fiil lazim ada kan? Maka hanya merofakkan fa'il. Ya, hanya merofakkan fa'il. Perhatikan ya. Isim fa'il beramal seperti fi'ilnya. Ya, kerjanya sama dengan fi'il. Pertama, tidak terlepas dari keadaan yang pertama isim fa'il ini dibentuk dari fi'il yang lazim, bukan fi'il yang mutaaddi. Ya, diambil atau dibentuk dari fi'il yang yang lazim, bukan fi'il yang mutaaddi. Maka kalau begitu nanti isim fa'il ini hanya merofakkan fa'il. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua dibuat dari fi'il muta'addi. Ya. Isim fa'il dibentuk dari fi'il yang muta'addi. Maka kalau keadaannya seperti ini, merofakkan fi'il Yang kedua, menasobkan maf'ul bihi. Ya, menasobkan maf'ul bihi. Dan biasanya seperti yang sudah Anda sebutkan kemarin, kalau dia menasobkan maf'ul bi, biasanya fa'ilnya itu majrurun lafzon. Fa'ilnya itu adalah mudhaf ilaihnya. Jelas kan? Majrurun lafzon marfu'un muhallan. Setelahnya biasanya ada maf'ul maf'ul bi. Ya. Jadi keadaannya dua. Kalau nanti dia dibentuk dari fiil yang lazim, ya berarti dia hanya merupakan fa'il. Kalau nanti dia dibentuk dari fiil yang muta'addi, maka dia merupakan fa'il dan menasabkan maf'ul bi. Nanti masalah fa'ilnya nanti ini keadaannya dua ya. Bisa jadi nanti fa'ilnya itu majrurun lafdon marfu'un mahallan atau secara takdir ditakdirkan di situ ada fa'ilnya seperti ini. Aqbala asyakiru nikmataka Ini sim ya. Ini sebagai maf'ul bihnya. Aqbala telah datang asyakiru nikmataka. Orang yang bersyukur atas nikmatmu. Dia pasti beramal. Isim fa'il kaidahnya nanti ada. Kalau dia memakai alif lam, mutlak beramal. Kalau tidak memakai alif lam, baru nanti ada syaratnya. Terpenuhi syarat atau tidak. Tapi kalau isim fa'il memakai alif lam, dia mutlak beramal. Pasti beramal. Mengamili kata setelah setelahnya. Dan di sini Asyakiru memakai alif lam. Nah, di sini nanti failnya ada ditakdirkan huwa. Paham? Akobala asyakiru nikmataka. Telah datang orang yang dia itu bersyukur atas nikmatmu. Jadi memang tetap ada failnya, cuman dia ditakdirkan di dalamnya ada fa fa'il atau fa'ilnya nanti itu berbentuk mudhof ilai. Itulah yang kita sebut tadi majrurun lafdon marfuun mahallan. Kalau dia fi'ilnya muta'addi. Tapi kalau fi'ilnya nanti adalah fi'il lazim yang hanya menasobkan maf'ul bi, maka set, eh, fi'il lazim yang hanya merupakan fa'il, maka setelahnya itu biasanya fa'ilnya yang dah yang datang kalau dia beramal. nah Poin yang di kitab kita ini tadi yang dibahas sama beliau, kalau misalkan fiil mudu, fi apa isim fa'il itu tidak menunjukkan kepada makna sebuah kejadian, maka isim fa'il tersebut tidak beramal. Kita lihat contohnya ya. Ja'a al-qadi. Telah datang seorang hakim. Isim fa'il. Tapi tidak ada kejadian untuk menetapkan hukum. Ya, hanya seorang hakim yang yang datang, maka dia tidak beramal di sini. Atau huwa amilun mahirun. Dia itu adalah pekerja yang mahir, yang profesional, yang ahli. Ya. Mahir itu bahasa Arab itu. Makanya kalau ada orang yang terlalu menyudutkan Arab, kalian ini orang Indonesia, jangan terlalu ke Arab-Araban katanya. Tapi kalau ngomong, ih kamu mahir kali kerja itu. Mahir itu bahasa Arab. Saya besok mau nikahkan anak saya. Bahasa Arab itu nikah. Dari awal pertama saya di sini sampai terakhir akhir saya di sini, saya begini dan begini. Awal sama akhir itu bahasa Arab. Iya. Huwal awal, wal akhiru wal zahiru wal batinu. Coba. Bangsa kita ini nggak bisa lepas dengan bahasa Arab itu. Tapi itulah, terkadang negeri Arab terlalu disudutkan, dituduh negeri Wahabi dan yang semisalnya. Padahal kalau dia ngomong dari awal saya di sini, awal katanya, awal itu bahasa Arab. Besok ada soal yang mau saya buat sama jawabannya. Soal jawab bahasa Arab. Mana bahasa Indonesia itu? Bahasa Indonesia itu pertanyaan. Soal ditulislah soal. Ini soalnya ya. Jawabannya jangan lupa, jawabun bahasa Arab. Mana bahasa Indonesia itu? Tuh. Sehingga mereka kalau anak gambarkan yang anak lihat-lihat ya, mereka ini terlalu mau menyudutkan itu Syariat seperti memakai gamis, memakai jilbab besar, memakai peci, mereka mau menyudutkan dengan beralasan negeri kita ini punya adat tersendiri. Adat sama syariat itu perkara yang sudah berbeda gitu. Jadi ketika seseorang menerapkan syariat itu bukan juga berarti dia itu tidak mencintai adatnya selama adat itu tidak menyelisih syariat. Boleh saja antum kalau mau pakai baju batuk boleh. Tidak masalah. Paham ini? Kemudian Kubido alal qatili. Ya, dibaca kubido itu ya. Orang yang membunuh kubido telah ditangkap. Ya, pembunuh itu sudah ditangkap. Ismul fa'ili la yadullu ala hadasin wa innama yadullu ala ismin aw sifatin. Nah, isim fa'il ini tidak menunjukkan kepada sebuah kejadian. Hanya saja dia itu menunjukkan kepada sebuah isim ya, kepada nama ya, atau kepada sifat. Jadi al-qadi ini adalah sebuah nama. Ya, seorang hakim nama tentu orang yang menetapkan hukum dinamakan dengan seorang hakim. Atau sifat gitu. Seperti mahirun. Mahirun itu sifat. Karena dia kan isim fa'il ya. Dan isim fa'il itu termasuk bagian dari sifat. Kemudian qatil. Qatil ini juga termasuk sifat. Sifatnya membunuh. Ha? Sehingga dia tidak menunjukkan kepada sebuah kejadian. Mudah sebenarnya. Kalau kita ingin melihat kapan isim fa'il itu bisa beramal, yang paling pertama harus kita ingat kalau isim fa'il memakai alif lam dan setelahnya ada isim yang selanjutnya, maka isim fa'il tersebut dipastikan ber beramal. Paham? Tapi kalau nanti tidak memakai alif lam, maka ada beberapa syarat yang harus dia penuhi untuk bisa beramal. Jadi itu poin yang pertama. Ya, tidak menunjukkan kepada sebuah kejadian kalau tidak menunjukkan kepada makna sebuah kejadian, maka dia dipastikan tidak beramal. Kedudukannya seperti biasa. Eropnya kalau di situ menuntut sebagai fa'il, ya sebagai fa'il, kalau menuntut sebagai na'at, ya sebagai na'at, kalau menuntut sebagai majrur, ya sebagai majrur. Paham ini? Abu Nisa? Nanti insya Allah ana, ana prinsip pembahasan ini. Gitu. Ya, Anda buat ringkasannya tentang bagaimana untuk mengetahui isim fa'il itu beramal atau tidak. Tapi ya, ini dulu Insya Allah Pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan lagi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih.